Hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين وأبارك بكم الله Alhamdulillah pada siang hari ini kita Allah berjumpakan kembali dalam suasana insya Allah penuh dengan rahmatnya, hidayah dan taufiknya sehingga kita semua mampu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pula. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus sebagai orang yang memberikan hidayah mengantarkan kita semua pada kebenaran yang saat ini sedang kita konsisten dan komitmen dengan kebenaran itu. Pada siang hari ini kita akan sama-sama rasa, sama-sama belajar satu bab dalam fikih prioritas tentang prioritas amal-amal kita keseharian yang bersifat sunnah atau disebut dengan tradisi. Ada kebiasaan buruk dari kaum muslimin di mana menurut Al-Qardawi dalam buku ini dia tidak mampu menempatkan sesuatu yang paling perlu untuk ditempatkan pada prioritas pertama yang disebut dengan al-aulawiyah yakni top prioritinya yang mana Penyakit ini menurut Al-Qardawi Al -Qardawi menjadikan umat Islam menjadi berantakan manajemen hidupnya. Beliau dalam buku ini memberikan gambaran suatu saat ada seorang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu an kemudian orang itu bertanya tentang hukum hukum apakah darah nyamuk itu najis atau tidak najis. Abdullah bin Umar seorang sahabat yang luar biasa ilmunya. Kemudian dia terkejut eh, mendengar pertanyaan yang datang dari seseorang yang kemudian dia diketahui berasal dari negeri di mana pada saat itu terjadi kecamuk yang luar biasa, perang saudara, bahkan terjadi pembunuhan yang sangat tragis terhadap Cucu Rasulullah Sallallahu Wasallam, yakni Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Umar dengan dengan sengaja berkata kepada orang bersangkutan, "Min aina Anda. Dari mana kau datang? Kata Abdullah bin Umar. Fakar dari kerajaan orang tersebut mengatakan, "Ada jitu minal Irak." Aku datang dari negeri Irak. Kemudian Abdullah bin Umar dengan sangat tegas menyatakan, apakah engkau menanyakan tentang darah nyamuk najis dan tidaknya, sementara orang-orang di sekitarmu secara sistemis telah membunuh anak dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kecenderungan di antara kita umat Islam bersama Qardawi kecenderungan untuk memikirkan persoalan-persoalan kecil dan melupakan persoalan-persoalan besar. Sehingga tidak ada yang disebut dengan prioritas utama atau top priority. Kita kadang-kadang menanyakan apakah usolli dan tidak usolli itu mustahab, sunnah dan sebagainya. Sementara kita tidak pernah berpikir bagaimana menjadikan orang yang tidak salah itu pergi ke masjid, kemudian dia paham tentang agamanya secara lebih baik. Sehingga terjadi pada kita semua, bahwa pada Ibu ibu terjadilah bal terjadilah turbulensi, terjadilah ketidakstabilan di masyarakat kita karena kita menjadikan sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Padahal Kata orang-orang bijak, orang besar itu biasanya berpikir bahwa sesuatu yang besar bagi mereka itu adalah sangat penting, sementara orang kecil biasanya memikirkan hal-hal kecil itu sebagai sesuatu yang besar. Ada juga pertanyaan lain yang muncul pada kita semua. Ada seorang bertanya, apakah kita pada saat ini lebih baik berhaji 10 kali atau kita memikirkan rakyat yang miskin pada saat ini. Tentu saja bagi orang yang cerdas, dia akan lebih memikirkan apa yang disebut dengan ibadah sosial daripada memikirkan ibadah individual. Sebab ibadah sosial lebih manfaatnya memiliki memiliki multi efek yang luar biasa Sementara ibadah individual hanya memiliki efek yang yang berpusat pada dirinya sendiri. Ada dua, ada satu hal lagi yang sering kita dapatkan di sekitar kita. Kata Al-Qardawi, pada saat sekarang di mana banyak orang telah melakukan berbagai kecurangan, berbagai kejahatan, berbagai kezaliman, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Apakah kita bergaul dengan mereka, bercampur dengan mereka, mengubah perilaku mereka, atau kita melakukan perilaku perilaku zuhud dan yang tidak? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari beberapa ulama terkemuka. Apakah kita pada saat ini melihat kondisi yang carut bin marut ini, ya, di mana terjadi korupsi di mana-mana? Di mana terjadi maaf di mana-mana. Di mana terjadi ketidakjujuran di mana-mana. Di mana terjadi kecurangan di mana-mana. Di mana terjadi ketidak ketimpangan sosial di mana-mana. Di mana terjadi ketidakadilan yang merata hampir selalu semua levelnya. Apakah kemudian kita kata Al-Qardawi menarik diri dari situasi sosial yang karut baru seperti ini atau kita menunjukkan diri dalam situasi yang seharusnya kita menjadi mughayir menjadi yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim apakah kita memposisikan diri sebagai Tuhan sebagai orang-orang akhir atau sebagai zuhud tanpa melakukan perubahan apapun di tengah-tengah mereka atau sebaliknya kita menjadi orang yang dengan sengaja dan terencana menjadi orang yang mengubah situasi dan kondisi itu menjadi lebih baik. Al-Qadhawi sebagai ulama yang luar biasa pendekatannya terhadap ilmu-ilmu sosial ya, termasuk pada kondisi masyarakat pada saat ini menyatakan dan mendalilkan kepada Rasulullah kepada sabda Rasulullah SAW kata Rasul seseorang yang sabar menghadapi coba menghadapi keusilan menghadapi cercaan menghadapi hinaan menghadapi sinis menghadapi ketawalan menghadapi ketidakramahan di tengah-tengah masyarakatnya itu lebih baik daripada orang yang menyingkirkan diri yang melakukan ekstasi melakukan meditasi di sesuatu tempat dengan tidak berbau dengan mereka dengan dengan anggapan bahwa dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah di nas wa yasbir al azabum khairun min alladziina min bin nas wa la yasbir al azabum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Orang yang senantiasa bercampur baur dengan manusia lainnya dan sabar, gigih, tangguh, kesatria menghadapi seluruh tantangan yang ada di masyarakatnya jauh lebih baik khairun kata Rasulullah SAW daripada orang-orang yang mengatasnamakan zuhud, mengatasnamakan kesalahan individu kemudian dia melakukan iskamisme, melakukan pelarian diri dari situasi sosial yang jauh di bawah itu dan dia tidak mendapat perubahan apa-apa di tengah-tengah mereka. Ini bahwa para bakumah, sebagai Rasulullah sabdaka dalam sebuah sabdanya yang sangat yang sering kita kutip Man ra'amikum mungkaran, fal falyughayyiru bi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia memiliki semangat untuk melakukan perubahan melalui tangan kekuasaannya melalui melalui posisi yang sedang dia duduki melalui kedudukan yang dia sedang pegangi melalui melalui jabatan yang sedang dia jabat untuk melakukan untuk melakukan perubahan terhadap kemungkaran itu. Baiklah dia sampai. Kalau dia tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti itu, stabilitasi maka jalan dia melakukan perubahan itu melalui lisannya. Baiklah dia sampai. Maka kalau melakukan dengan lisannya pun tidak tidak dia miliki untuk melakukan perubahan itu, tapi kalau maka lakukan perubahan itu melalui hatinya. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan adlai pada perkataan terakhirnya itu. Wazalika, kata Rasulullah SAW adabul iman. Sesungguhnya perubahan kita hati itu adalah perbuatan kalangan mustaqafi orang-orang bu'asa iman orang-orang yang memiliki keimanan dan kadar yang rendah memiliki keimanan dengan level yang rendah. An'amul iman. Bahkan disebutkan, waman lam yakun min hadis dan barang siapa yang tidak mampu melakukan perubahan melalui, melalui tangannya. Tidak pula mampu melakukan perubahan melalui lisannya. Bahkan pada tingkat dan level terbawah, dia tidak mampu melakukan perubahan itu, maka sesungguhnya tidak lagi ada iman. Orang yang tidak mampu melakukan perubahan dengan dengan dengan tangan, tidak mampu pula melakukan perubahan dengan lisan, tidak mampu pula melakukan perubahan dengan hatinya, maka bisa dipastikan bahwa dia masuk kelompok keempat, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada lagi keimanan yang besar dalam hatinya. Maka ajak bilang, Bapak Rasulullah kalau kita melihat kemungkaran berada di tengah kita, tapi hati kita sudah tidak ada. Tidak ada semai-semai untuk melakukan perubahan itu. Dalam hati kita tidak ada kobaran untuk melakukan perubahan itu. Dalam hati kita tidak ada percikan-percikan untuk melakukan perubahan itu. Dalam hati kita ada ada ada keinginan yang luar biasa untuk melakukan perubahan itu. Maka hati-hati dan pastikan bahwa hati kita telah mengalami proses, mengalami mengalami kedinginan yang luar biasa sehingga kita sebenarnya telah tidak memiliki iman dan bisa dipastikan pula bersungguhnya kita telah tidak mampu untuk menjadi agen dari perubahan dan kita telah mendudukkan diri kita semua sebagai orang-orang yang memiliki nol besar ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan menjadikan kita sebagai umat terbaik ini untuk khair umat itu keringat kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah orang-orang yang sebenarnya beriman dan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat terbaik harus melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan jika dua sayap ini tidak dilakukan maka hampir bisa dipastikan bahwa sebenarnya kita hampir dipastikan bahwa sebenarnya kita tidak memiliki keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang Allah disampaikan oleh pertama dalam buku ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mada itu aku tahu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu fastafa." Fastafa. Apa yang aku larang terhadap engkau semua? Kata Rasulullah SAW, maka hindarilah sepenuhnya. Dan apa yang aku perintahkan kepada engkau, lakukan semampu yang bisa kamu lakukan. Para ulama kemudian menyatakan, Bapak di Rasulullah, kalau engkau ingin melakukan sesuatu, kalau Rasulullah memerintahkan agar engkau meninggalkan sesuatu, maka jangan pernah berpikir untuk sekali-kali menunda untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ada orang mencampur tahu antara mencampur baurkan antara kebaikan dan kejelekan. Dia rajin bersedekah, tapi dia pada saat yang sama rajin berkorupsi. Ya. Fakal ulama sebagai orang menyatakan, bagi saya, kata yang bersangkutan, eh? bagi saya, kata keluar radhiyallahu Allah bagiku memberikan seribu dirham bagi orang miskin lebih tidak lebih baik daripada aku menghindari satu dirham yang diberikan oleh seseorang secara cara Bagiku, melakukan memberikan dirham. Saya ulangi, seribu dirham tidak lebih baik daripada aku menerima barang subhan walaupun hanya satu dirham. Yakni, Bapak dan Ibu Rahimullah, semangat untuk meninggalkan sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi semangat yang sangat tinggi. Kenapa? Kata para kebaikan-kebaikan yang bersifat sunnah. Misalnya begini, kalau kita, kalau kita ingin melakukan salat sunnah seribu kali, tapi kemudian pada saat yang sama kita mengerasani tetangga berkali-kali, maka seharusnya kita lakukan adalah tidak menggosip tetangga itu walaupun sekali kita lakukan. Karena Menggosip tetangga itu adalah persis seperti disarankan Allah Subhanahu wa taala, "Ayyuhibbu ahadukum an ta'kula ma'afihi Apakah di antara kamu senang untuk memakan daging saudaramu dengan dengan saat dia masih hidup-hidup? Sepeda adalah tinggalkanlah seluruh perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sekecil apapun kemungkaran itu. Dan jangan sampai ada Perbuatan-perbuatan mungkar itu masuk ke dalam jiwa kita dan menghancurkan perbuatan-perbuatan baik kita semua. Bapak dan Ibu Rahmatullah, banyak orang mungkin menjadi sangat dermawan. Dia rajin berhaji, dia rajin umrah untuk hanya sekedar mencuci uang apa yang disebut money laundry. Di laundry uangnya, kemudian dia rajin bersedekah kepada. Padahal Bapak dan dari Rahmatullah, yang haram ini akan menghancurkan yang halal-halal Anda lakukan. Bahkan yang halal-halal itu musnah gara-gara perbuatan muka, perbuatan yang Allah dan Rasulnya haramkan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, misalnya, Ya wal hasada, fa'idal hasada ta'kul hasada kama ta'kulun nar haram. Dalam semua berhati-hati. Jangan langkah semua mendekati hasad dan mendekati dengki. Karena sesungguhnya kedengkian itu, kata kata Rasulullah SAW, memakan seluruh kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, persis seperti api yang memakan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Ingin saya sampaikan kepada orang belum? Kan Tekad kita adalah meninggalkan seluruh kemungkaran, mendagangkan seluruh apa yang Rasulullah larang kepada kita semua. Dan jangan sampai mencampur adukan antara kebaikan kita dengan kejadian, keharaman kita, dengan kemungkaran yang kita lakukan, sehingga virus-virus kemungkaran itu, virus-virus haram itu, akan menghapus seluruh kebaikan kita dan bahkan mungkin meminuskan apa yang kita lakukan sebagai Rasulullah SAW sabdakan ketika bertanya kepada para sahabatnya wahai sahabatku malil malil muflid kata Rasulullah SAW pada sahabatnya malil muflid kata Rasul kata para sahabat siapa orang yang bangkrut itu wahai sahabatku para sahabat bertanya orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah Orang rajin puasa, orang yang rajin sedekah, tapi dia seringkali merasani tetangganya. Dia seringkali mengumpat tetangganya. Dia seringkali menggunjing tetangganya. Sehingga pada suatu saat, amal-amal kebaikannya kemudian ditarik rekeningnya pada orang yang digosipin itu, pada orang yang di yang mendapat hinaan itu, sehingga amal-amal kebaikannya semuanya ludes dan dia menjadi bangkrut. Terakhir, Bapak Ibu Rasulullah, ini sangat menarik mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak orang istilah, apakah orang orang miskin itu, orang miskin sabar itu lebih baik? Atau orang orang ghadir syakur itu lebih baik? Apakah orang miskin tapi sabar lebih baik? Atau orang-orang kaya yang bersyukur. Terjadi perdebatan sangat sengit di kalangan ulama. Ada yang menyatakan lebih baik lebih lebih miskin, mudah sabar daripada kaya, bersyukur. Tapi dalam buku ini yang pernah menyatakan dengan sangat tegas, beliau menyatakan bagi saya kata beliau orang yang kaya tapi bersyukur lebih baik daripada orang yang miskin tak bisa bah, dengan alasan kata beliau orang yang miskin itu seringkali tidak tahan untuk mengemban atau untuk menanggung beban kemiskinan sementara orang-orang kaya dengan kekayaannya dia bisa melakukan hal lain yakni menjahterakan orang lain memberikan amal sosial kepada orang lain Kemudian Al-Qardawi dalam buku ini menyebutkan Rasulullah sering bersabda, sering berdoa dengan doa-doa tentang meminta agar tidak terjerembab kepada kefakiran itu. Kemudian ia mengutip doa-doa diantaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa'udzubika min al-jubli wal bukhl wa'udzubika min ghalabati al-zayn wa al-rijal la tabadda ya allah aku berlindung kepadamu min al-bukhl al-hamm al-hadath wa'udzubika min al-ajwi wal kasal wa'udzubika min al-jubli wal bukhl wa'udzubika min ghalabati al-zayn ya allah aku berlindung kepadamu dari kefakiran aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran sebuah doa yang menunjukkan bahwa bagi umat rata-rata kata-kata kata Rasulullah SAW lebih baik kaya bersyukur daripada miskin bersyukur. Dan saya yakin Bapak Seribu Rasulullah semua kita juga tidak ingin menjadi miskin kemudian bertekad untuk menjadi sabar. Saya yakin bahwa hampir semua kita yang hadir pada saat ini bercita-cita untuk menjadi kaya Kemudian bukan hanya kaya titik, tetapi kaya yang disebut ghaniyun syakir. Seorang yang kaya tapi bersyukur. Tapi kalau diketahui bahwa Bapak Ibu Rahmatullah wa qalilun min ibadiyah syakur. Sungguh sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambaku yang bersyukur lagi. ulangi. Qalilun min ibadiyah syakur. Sesungguhnya sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mampu untuk bersyukur itu. Maka kata Al-Qardawi, orang-orang yang sedikit inilah yang merupakan brilian-brilian, yang merupakan mutiara-mutiara. Oleh sebab itulah kata Al-Qardawi, saya cenderung untuk memilih bahwa ghaniyun syakir lebih baik daripada fakirun sabir. Lebih baik daripada seorang fakir yang sabar daripada seorang uh, wali, seorang kaya dan masyur. bahwa citalah Bapak menjadi kalilun min ibadah syakur orang yang sedikit kaya dan kemudian bersyukur. Jangan berpikir untuk menjadi orang miskin. Jangan pernah ada dalam benda kita untuk ya Allah jadikan aku seorang fakir. Sebab bukannya sangat berat dan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kadal ayahku ayyakuna kufra. Seringkali kemakiran itu menyeret penanggungnya, mengajak penanggungnya, menjerbabkan menjerbabkan semampunya kepada posisi lain yakni kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita berdekat untuk bercita-cita menjadi orang yang senantiasa bergaul dengan manusia dan mampu mengubah mereka kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang sekecil apapun perbuatan itu Kemudian mari kita kedepankan hal-hal penting dan janganlah lagi mempersoalkan persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya menjadi pemikiran orang-orang kecil. Dan yang terakhir, mari kita bertekad untuk menjadi ibadun qalilun asyakur. Qalilun min ibadih asyakur yang sedikit dan bagian orang-orang yang kaya tapi bersyukur. Persis seperti dilakukan oleh orang-orang pada saat sekarang banyak di antara mereka kaya, tapi pada saat bersamaan dia bersyukur dan disebutkan bahwa orang-orang kaya bersyukur itu akan menempati derajat yang tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertekad, selamat mendapatkan dan memimpikan bukan menjadi orang yang kaya tapi tidak bersyukur, tapi kita bermimpi untuk menjadi seorang yang kaya bersyukur dan kita pasti ketika seseorang menjadi orang yang kaya bersyukur kita pasti menjadi golongan minoritas dan golongan minoritas dan inilah yang akan Allah angkat derajatnya di akhirat kelak. Dengan demikian bahwa Allah kita akan menjadi orang-orang yang terhormat insya Allah subhanahu wa ta'ala mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang kemudian mampu bergaul dengan manusia menjadi agen perubahan, dan kemudian bercita kita untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap orang lain karena kita telah bertekad menjadi orang-orang yang sedikit dari orang-orang kaya yang bersyukur itu. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.